Bismillahirrahmanirrahim 10 menit Babu dukhulil khala Bab yang menyatakan tata cara dan peradaban masuk tandas Iza ataitumul ghaid apabila dengan kita masuk ke tandas Ghaid tempat kita <laughs> membuang air besar dan kecil Janganlah sekali-kali dengan kamu menghadapi kiblat Wala tasbiruha dan jangan pula kamu membelakanginya Walakin syarriku au Akan tapi ke utara dan ke barat ke barat dan ke timur, utara dan selatan, jangan menghadap. Apa maksud hadis? Hadis itu sudah kita baca. Sudah saya katakan, kalau ingin tahu tentang terjemahnya, Senang sekali kita buka terjemahan kitab Sahih Bukhari, terjemahan kitab Sahih Muslim, terjemahan Kutubu Sita, terjemahan semua kitab-kitab yang diterjemahkan. Sementara dengan kita, kita bukan ingin dengan terjemahnya saja. Apa kira-kira rahasia yang dengan kita, kita tidak dibenarkan untuk kita menghadap kiblat dan membelakangnya waktu kita kecil dan gerak? Itu tujuannya untuk mengajarkan ta'zim, untuk mengajarkan peradaban kepada kita. Oh, itu tempat yang mulia, ke sana kita waktu duduk, ke sana kita waktu sumbahyang, di sana kita waktu beribadah, dengan tawaf kita kerjakan di sekitar Ka'bah, dengan sumbah yang kita menghadap ke arah Ka'bah, duduk yang mulia, duduk yang ambol itu dengan menghadap kiblat. Apakah kira-kira patut dengan arah yang paling mulia tadi itu kita hadap kembali pada waktu kita sedang bersedekah, pada waktu kita sedang buang air besar atau kecil? Jadi yang diajarkan kepada kita itu adalah berhadapan yang mulia supaya jangan sampai dengan syiar agama itu dipandang sinis mau disamaratakan dengan yang lain tidak sama Ka'bah dengan tembok, tidak sama Ka'bah dengan rumah, tidak sama Ka'bah dengan kereta, tidak kesah dengan kita hadap kereta, belakang kereta, Berat di sana, kecil di situ tidak problem. Tapi kalau dengan Ka'bah tidak seperti itu, muliakanlah yang mulia di sisi Allah. Berikan takdir yang sepatut dan yang sewajarnya. Sebagaimana saya katakan, bulatkan keyakinan Anda. Allah Maha mengetahui dan menyaksikan dengan segala perbuatan perbuatan kita. Niat kita ta'zim terhadap syiar-syiar agama akan dinilai positif di sisi Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tastadbiruha irtaqaitu kata Abdullah ibni Umar fauqal baiti Hafsata aku naik ke atap ke siling atau siling siling siling Hah? siling bumbung aku naik ke bumbung rumah Hafsah saudari daripada Sayyidul Abdullah ibnu Omar untuk keperluanku kulihat baginda Rasulullah sedang menunaikan hajat dengan membelakangi Ka'bah dan dengan menghadap bait al Maqdis ulama berpendapat yang semacam itu tidak mengapa kita lakukan kalau di tempat yang tertutup diingat kalau seandainya dengan kita kita juga tidak boleh mengelak daripada perkara tadi itu, tuh dia dengan tandas di sana dan juga dengan bilik air di sini. Yang kalau pada itu dengan kita sudah tidak boleh mengelak, di mana dengan tempat kita duduk persis berarah ke arah kiblat. Yang paling tidak kita harus dekat dengan tembok. Jadi kalau kita buat tanda, jangan terlalu besar. Cukup dengan ukuran kita masuk, atau cukup <laughs> dengan ukuran satu meter persegi. Jadi kalau pada waktu kita akan menghadap dan membelakangi kiblat, kita harus dekat dengan tembok yang dihadap atau juga dengan tembok yang kita belakangi. Tapi kalau ternyata di tempat yang tertutup, lebarnya dan panjangnya atau luasnya bilik atau dengan apa namanya hamam dengan tanda tadi itu ukuran 3 meter persegi besar sekali duduk di sini membelakangi kiblat duduk di sini menghadap kiblat itu tetap hukumnya haram ini pendapat ulama syafi'iyah pendapat ulama Hanafi tidak ada beda di dalam bangunan di luar bangunan menghadap dan membelakangi kiblat hukumnya makro Nahana Rasulullah Nabi kita melarang kami bilal kiblata menghadap kiblat untuk kencing dan berak beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan menggunakan batu kurang daripada tiga, atau beristinja dengan roji atau dengan awam. Roji artinya kotoran, awam artinya tulang. Tak boleh kita beristinja dengan tulang. Tak boleh kita beristinja dengan roti kering. Tak boleh kita beristinja dengan makanan. Hormati makanan. Nikmat daripada Allah. Tak boleh dengan kita kita buang air besar atau kecil di bawah pohon kayu yang berbuah وأن مروان الأصفى رضي الله تعالى قال رأيت ابن عمر Anasa mendudukkan mendudukkan rahilatahu dengan menghadap kiblat kemudian beliau duduk membuang air kecil Fakultu ya Aba Abdurrahman tidakkah itu suatu perkara yang terlarang Beliau menjawab terlarang itu kalau kita berada di tanah lapang fil fadha sahra fa idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuk fala ba'sa kalau terdapat pemisah antara anda dengan kiblat maka tidak mengapa. Artinya di tempat yang tertutup itu boleh, yang walaupun boleh tetap kita elakkan. Sebab ada pendapat yang mengatakan juga tidak boleh. Nanti akan beli rumah, nanti akan buat tandas, nanti akan kontrak, jadi kita usahakan arah tandas kita itu tidak menghadap arah kiblat. Tujuannya tidak lebih daripada ta'zim kepada syiar agama Allah tempat yang kita hadap waktu kita beribadah. Qala karena Rasulullah karena lidawang wal istimrar. Bukan setakat sekali dua, terus-terusan. Jangan tadi baca, akhwat secara khusus. Jangan tidak dibaca sebab di dalam tanda itulah tempatnya setan. Nanti kita nanti dia masukin kita, dia was-was kita, dia ganggu kita kan kita tadi itu ngelamun baca Quran makruh <coughs> baca zikir tidak tasbih tidak tahmid tidak jadi kalau baca pun juga tidak betul. Jangan sambil buang air sambil bertasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, but keluar angin. Wala ilah, enggak boleh. takzim kepada syiar agama. Ya Allah, indahnya Islam, indahnya agama. Mengatur kita waktu kita berada di tandas, waktu kita berada di dalam jamban. Dengan iringan doa waktu <laughs> kita masuk karena idza dakhalal khala, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal kabais. Aku berlindung dengan Engkau ya Allah daripada setan yang jantan dan yang betina. Setan makan, setan kawin, setan berpolitik, setan terlibat dengan politik, setan terlibat dengan ekonomi. Mana dalilnya? Bukan hadis-hadis Rasulullah. Sampai-sampai setan ikut bersama kita waktu kita makan. Kata setan, <laughs> timbang sama temannya. Adrak tumul nabi tawal asya. RT boleh makan minum bersama dia. Kata setan yang satunya, ah, saya <laughs> hidup dengan seseorang yang tidak melakukan itu. Setan dua orang, dua setan, satu kurus, satu gemuk, besar sekali. Oh segar, bukan sehat, kuat, masya Allah, tabarakallah. Oh besar besar sini yang yang timbul apa namanya itu? Kamal Ajisan tebal bahasa beliau saya sebut. Hah? kuliah ya. otot-ototnya besar-besar sekali angkat nanti 150 kilo 200 kilo semuanya terangkat sementara saya kan punya kurus ya, lemah batu-batu itu anggur balang jadi puasa kali setan yang satu tadi itu jadi saat ketika dengan dua setan bang, bincang-bincang antara keduanya ah, bagaimana sampai jadi kurus macam itu tengok saya gemuk sehat kuat sudah pugar. Jadi kata syaitan yang kurus, saya nia, sial, sial nasib saya, mahal nasib saya. Saya duduk bersama dengan seorang mukmin yang kalau padaku dia makan dengan basmalah, saya tak boleh makan dengan dia. <laughs> Minum dengan basmalah, saya tak boleh minum dengan dia. Tidur dengan basmalah, pakaian dengan basmalah, semuanya dengan iringan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga aku tak boleh makan, tak boleh minum bersamanya. Jadi kata setan yang satu, wa ana ma'alladzi la kulladzalik. Saya bersama seorang mukmin yang tidak menggerakkan semua itu. Jadi dalam sebuah riwayat, kalau pada waktu kita masuk ke rumah dengan iringan bismillah, makan dengan iringan bismillah, tidur dengan iringan bismillah, setan mengatakan kepada temannya tadi itu, la mabitah wala ta'amalakon kita tak boleh tidur sama dia dan juga tidak <laughs> boleh kita makan minum bersamanya. Tapi kalau pada waktu kita lupakan basmalah, syaitan mengatakan turut ta'ama mawal nabi. Kalian boleh makan dan boleh bersamanya. Nabi kita bersabda, setan akan berpenta, akan terpenta, akan melilit atau akan terlilit di zakat di kemaluan seseorang pada waktu dia bersetubuh. Kalau dia lupa zikrullah, Allahumma ini a'udzubika, Allahumma jannibna. Jangan tak hafal. Sudah dekat kali belum hafal lagi bagaimana? Nanti susah kalau sudah menikah baru menghafali. Allah jadidna syaitan, Allah jadidna syaitan. <laughs> Istri juga menghafali doa itu, suami juga membaca doa itu. Syukur kalau pada tujiman hafal. Kadang-kadang pada tujiman sudah lupa. Istighfar lagi astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata syaitan ham yang tak hafal kenapa saya yang dilaknat? <laughs> Wala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Senangkan, budayakan. Mesir sekarang sudah menghalang kepada yang lebih positif. Saya pun <clears throat> merasa seronok tengok suasana masjid-masjid sini penuh semuanya. Masjid penuh sampai keluar-luar orang sembahyang tarawih. Mananya <clears throat> bukti atau tanda-tanda yang menunjukkan dengan kesedaran umat itu sudah kelihatan di Mesir. Di samping juga sejarah Nabi, istri-istri Nabi. Di Indo saya lihat sebuah perjalanan hidup namanya Bidayah wa Nihayah dari zaman Nabiullah Adam sampai manusia masuk surga atau neraka. Waliyatubillah. Itu hanya dengan satu lembaran sejarah saja. Semuanya sudah ditulis. Nah begitu dengan stiker-stiker yang ditempelkan. Bukannya sekedar terima kasih karena anda tidak merokok. Matikan handphone anda. Bukan setakat itu saja. Juga perlu tulisan-tulisan yang seperti ini kita tulis. Allahumma inni a'udzubika minal kubus wal Sudah dicetak, sudah dijual, dipasarkan di sana sini, tempelkan ke sini kepada anak kita, kepada kita. Takut kalau kita lupa membacanya kalau tidak ditulis. Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita melintasi dua buah kubur seraya berkata innahuma la yu'azzabani kedua tuanya sedang tersiksa di dalam kuburnya wa ma yu'azzabani fi kafirin dan bukan tersiksa karena dosa besar salah satunya bahkan ala yastatiru tidak bersembunyi riwayat tidak beristibra daripada kencing kencing waktu kencing jangan kencing pinggir jalan seperti budaya Mesir itu jangan dibawa ke Malaysia akan tersiksa di dalam kubur seseorang yang tidak bersembunyi waktu kencing. Cari tandas dulu, bersembunyi di tempat yang tertutup. Idza zahabal madhaba'ab ada Nabi kita akan menjauhkan diri, tidak keciuman bau yang keluar dan tidak kedengaran bunyi yang berbunyi. Kentut kita tidak kedengaran juga dengan baunya. Itu kalau pada waktu kita di sahro ayat yang kedua, la yastanzihu tidak beristinja, maksudnya tidak beristinja, tidak meyakinkan dan memastikan kencingnya sudah habis. Dia kencing sampai puas. Jadi pada waktu dia kencing, belum habis lagi dia sudah berdiri. tak. diperah dulu, diperas dulu dari pangkal batang kemaluan sampai ke depan diperas, diperas, diperas sampai habis. Tak ada beda laki-laki dengan perempuan jadi dari batang ulas, kita tahu salurannya itu dari mana? Diperah dari bawah, <laughs> dari pangkal batang kemaluan, supaya baki sisa daripada kencing itu keluar, supaya jangan sampai menetes waktu kita sembahyang. Satu, yang pertama tidak hati-hati dengan kencing, yang sehingga menetes di celananya, atau <laughs> dengan cara yang lebih mudah bertehen batuk itu juga mungkin <clears throat> semacam itu kencing akan terkeluar. Yang kedua, wa amatani pakana yang sibin namimati berjalan ke sana dan kemari dengan ma mengadu domba. Suma akada jari ratan <coughs> Coba tengok, kiaskan. Kemudian nanti kita mengambil sepotong pelapa korma, sepotong dahan korma, rotbah yang masih basah. Syaktaha nisfain. Nanti kita bagi dua. Suma garaza. <coughs> Kemudian Nabi kita apa garaza? Pajak, pajak, pajak, pajak ya. Kemudian nanti kita baca <coughs> bahasa kami tajam. Bahasa Amuntai ditajak, pajak. Kemudian nanti kita pajak, nanti kita tajak. Qala fi kulli qabrin wahidatan. Gharaja fi kulli qabrin <coughs> wahidatan. Satu di sini, satu di sana. Oke. Sekarang kalau setakat dengan buah korma, setakat dengan dahan korma yang basah, memberikan keringanan kepada seksa kubur. Apakah kalau kita baca Quran tidak semacam itu? Wahabi. Sudah Wahabi sini. Ini secara logik saja. Ini tak lebih daripada dahan kayu, tidak lebih daripada untuk kepentingan dan makanan manusia. Kita jadikan bahan bakar pada waktu masih basah di di betul deh? pada waktu kita baca Dapat Nabi kita bersabda, pada waktu kita baca, ternyata Nabi kita bersabda, akan meringankan seksaan mereka berdua selama keduanya itu masih basah. Ini kayu. Apakah kalau pada waktu kita baca Quran, rahmat Allah tidak akan turun? Nabi kita bersabda, "Majtama'a fi baitin min buyutillah." Kalau kita berhimpun di rumah Allah, baca Al-Qur'an, rahmat turun, maghfirah Allah, ketenangan jiwa, malaikat akan berkerumun. Bagaimana kalau Quran dibaca di atas turun? Apakah rahmat tidak akan turun? Mana untungnya? Apakah kira-kira lebih untung dengan kayu atau dengan dahan yang masih basah yang dipaksakan di atas kubur <laughs> atau lebih hello dengan kita kita baca sin dan juga baca Al-Qur'an di atas kuburnya yang memang kita tidak menggunakan kias tapi dengan kedua-duanya tadi itu waris di dalam hadis. Jadi hal-hal yang semacam itu jangan dipertengkarkan, jangan sampai membuat kita jadi retak kita boleh bersatu, kita boleh bersama. Dia tak mau tak tanya. Kita dengan aliran kita, kita dengan pandangan kita. Tapi jangan disalahkan. Qala la'allahu mungkin saja sabda Nabi tifaan anhuma man yaitasa akan meringankan siksaan mereka berdua selama dia tidak kering. Jadi yang semacam itu juga tanam-tanaman. Tapi jangan ditanami pohon pelan ya. Jangan ditanami pohon durian. Jangan juga dengan pohon yang besar-besar sekali itu supaya Enggak, kasihan dikubur. Sebab <laughs> akarnya itu akan menyerap jasad si mati. Jadi kalau bunga-bungaan yang kira-kira kalau kita tanam di atas kubur pun akarnya tidak terlalu banyak. Jadi akarnya itu tersebar begitu bukan menjulang ke dalam. Kalau seperti dengan pohon kelapa misalnya, kubur ditanami pohon apa kira-kira yang paling besar pohon durian, Oh kena durinya lagi Itu menyesal Tak boleh itu tak betul itu Kalau memang mau juga kita tanami Tak apa dengan bunga-bungaan rumput yang indah Jangan dengan rumput-rumput yang bersih. itu jangan jadi <laughs> jangan juga dengan pokok-pokok yang besar seperti dengan dua manggo misalnya. Tuh, tuh, tuh besar sekali. Kesian si mati tak boleh keluar. Allah <clears throat> hadis terakhir. Jika syariba ahadukum apabila minum salah seorang kamu fala tanah pasupil ina jangan minum main bola main bola makruh dan semacam itu makruh itu bukan minumnya orang Islam kita harus minum dengan tiga kali nafas apabila kita masuk khalah kita dengan mendelokkan kaki kiri wala yamassa zakarahu Qala idza syarifa ahadukum fala yatanaffas fil ina wa idza ahdal fala apabila kita datang ke tandas, maksudnya kita membuang air, janganlah sekali-kali kita menyentuh kemaluan kita dengan tangan kanan, menyapu dengan tangan kanan, atau dengan seseorang yang sudah berumah tangga, yang sudah berkawin. Hatta pada waktu bersetubuh pun, jangan sampai menggunakan tangan kanan. Bagaimana Ustaz? Pikir sendiri lah bagaimana caranya. jadi juga tidak tahu bagaimana jangan menggunakan tangan kanan. Jadi benda itu ya Betullah 17 tahun ke boleh memahami apa yang saya maksudkan. Jadi kalau pada itu akan bersubuh dengan istri, jangan guna tangan kanan untuk mengarah ke situ. Tangan yang mana? Tangan kiri. Hmm. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad